Ini kita merujah mundur dari mulai aksam al-i'rab. Telah disebutkan bahwasanya i'rab itu memiliki beberapa macam. Ada berapa di sana? Macam-macam i'rab? Ada empat. Yang pertama, rafa yang kedua, nasab yang ketiga, khafat yang terakhir, jazm. Ya. Yang pertama tadi disebutkan dari macam i'rab adalah rafa. Rafa memiliki beberapa tanda. Ada berapa di sana? Tanda rofa empat. Yang pertama bomah kemudian wawu, kemudian kemudian nun. Ya, bomah wawu, alif dan nun. Ya. Kemudian bomah di mana menjadi tanda bagi rofa? Pada si mufrad, jamak taksir, jamak munasis salim. Kemudian fi'il mubarak alladzi lam yattasil bi akhir syai. Kemudian setelah bomah apalagi tanda rofa wawu. Di mana wawu menjadi tanda bagi rofa? Dua tempat. Yang pertama Asmaul Khomsah yang kedua ya, jamak mutakhir salim. Kemudian alif. Di mana alif menjadi tanda bagi rofa? ada isi musanna atau fi tasniyah. Kemudian masih ada di sana tempat yang lain? Hah? Eh, tadi alif cuma ada di satu tempat. Kemudian nun. Di mana nun menjadi tanda bagi rofa? pada fil-fil yang lima. Kemudian tanda berikutnya dari rofa setelah doma yaitu apa? Oh setelah selesai ya berarti sekarang tanda nasab. Apa itu tanda nasab? Ada berapa? Ada. Sebutkan yang pertama fathah, kemudian alif, kemudian asra, kemudian ya, kemudian harfun nun. Di mana fathah menjadi tanda bagi nasab? Simufrad yang taksir fil mudhari apabila dimasuki oleh penasab dan akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Kemudian tanda berikutnya dari nasab setelah fathah Alif di mana alif menjadi tanda bagi nasab? Pada isim-isim yang lima. Kemudian kasroh di mana kasroh menjadi tanda bagi nasab? Jamak monetis salim. Kemudian setelah itu apa? Ya, di mana ya menjadi tanda bagi nasab? pada musanna dan jamak. Yang dimaksud dengan jamak adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian yang terakhir hadfun nun. Di mana hadfun nun menjadi tanda bagi nasab? Pada af apa? Afalul khamsa, pada afal khamsa. Kemudian setelah nasab apa? Khafat atau nama, nama lainnya apa? Jar. Apa itu tanda khafat atau jar? Yang pertama asroh, yang kedua ya. Ya. Di mana kasrah menjadi tanda bagi khafab? Ada isim mufrad, munsharif, jamak taksim munsharif dan jamak muannats salim. Ya, kemudian setelah kasrah ya, di mana ya menjadi tanda bagi khafab? Pada isim isim ah, asmaul khamsah. Kemudian isim mufrad dan jamak mudzakkar salim. Insyaallah. Hasan. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Fathah. Masih ya, masih ada lagi fathah. Fathah menjadi tanda bagi khafat di mana? Pada isim yang lain sorif. Iya, pada isim yang lain sorif. Masih ingat definisi dari isim lain sorif? Ya, is. Ya. Apa itu tandanya? Ataupun kapan isim itu lain sorif? Isim itu tidak mensorif kapan terjadinya? Yaitu ketika yang pertama padanya ada dua ilah cabang atau padanya ada apa? satu ilah tapi menduduki dua posisi dua dua ilah. Yang kemudian yang terakhir dari macam-macam rob adalah apa? Jazm. Kemarin baru saja kita lewatkan. Ada berapa tanda bagi jazm? Dua. Yang pertama sukun, kemudian yang kedua ya di mana sukun menjadi tanda bagi jazm? Pada film mudhari yang sahihul akhir. Ya akhirnya sahih bukan huruf illah. Ya, kemudian dimasuki oleh penjazm sebelumnya. Kemudian tanda yang berikutnya al-hadzaf. Di mana al-hadzaf menjadi tanda bagi jazm di dua tempat. Yang pertama, fil mudhari yang mu'tal akhirnya. Maka dijazmkan dengan apa? Dengan dibuang huruf ilahnya. Kemudian yang kedua pada fil-fil yang lima dijazmkan dengan membuang nun, Masya Allah. Allah numutkin itu semua sangat bagus sekali itu, Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya yang ini merupakan kesimpulan ya dari rincian-rincian yang telah kita lewatkan. Mungkin kita baca agak, agak cepat ya karena insya Allah pembahasannya mudah. Simpulan dari apa yang sebelumnya. <clears throat> Global dari apa yang sebelumnya telah dirinci. Al-mu'robat. Itu kan? Eh? Al-mu'robatu. Al-mu'robatu. Faslun al-mu'robatu qismani. Qismun yu'robu mil harakati wa qismun yu'robu mil hurufi. Fasal. Kalimat-kalimat yang mu'rab ada dua macam. Macam yang pertama yang di dengan harokat. Terbayang apa saja kira-kira kalimat-kalimat yang di dengan harokat? Simufrod, zaman taksir, mana salim, fil mudhara, iya. Wa qismun yu'rabu bil huruf dan macam yang di dengan huruf-huruf. Insyaallah antum bisa membayangkannya. Wa أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال hukma ma sabaqa tafsiluhu fi mawadhi'il i'rab. Dan saya katakan kata syarih Al-Muallif Ibnu Ajrum rahimahullah taala hendak ya. Arada al-muallif beliau menginginkan di hadzal fasal dengan fasal ini untuk menjelaskan ala wajhil ijma secara global. Hukma ini sebagai maf'ul. Ya, aradal muallif fi hadzal fasl an yubayyin ala wajhil ijmal hukma. Hukma adalah maf'ul dari apa? Yubayyin. Beliau menghendaki dengan fasal ini untuk menjelaskan secara global hukum apa yang telah lewat rinciannya. Fi mawadhi'il i'rab, pada tempat-tempat i'rab. Wal mawadhi'ul lati sabaqa dzikru ahkamiha fil i'rab tafsilan samaniyatun. Dan tempat-tempat yang telah lewat penyebutan hukum-hukumnya dalam i'rab secara rinci ada delapan. Yang pertama isi mufrad. Yang kedua jamak taksir, kemudian jamul muannats salim, kemudian al fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai', kemudian al musanna, kemudian jamul mudzakkar salim, kemudian al asmaul khamsah, kemudian al af'alul khamsah. Itulah delapan tempat di mana terjadi padanya hukum-hukum i'rab. Ya wa hadhil anwa'u allati hiya mawadhi'ul i'rabi tanqasimu ila qismaini al qismul awwalu yu'rabu bil harakati wal qismul tsani yu'rabu bil huruf wa sayati bayanu kulli dan macam-macam ini yang merupakan tempat-tempat bagi i'rab terbagi kepada dua bagian bagian yang pertama adalah yang di i'rab dengan harokat-harokat dan yang kedua adalah yang di i'rab dengan huruf-huruf dan akan datang penjelasan masing-masingnya secara rinci. Insya Allah nggak ada iskal kan? Antum semua memahami apa istilah-istilah yang barusan kita lewatkan. Isi mufrad, jama taksir, jama unasi salim, sampai seterusnya. Al-mu'rabatu bil harokat. Kalimat-kalimat yang di'irab dengan harokat-harokat. Qala falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu asya'a. Ya. Asya, ada khilaf. Sebagian ulama menganggapnya Awal munsorif. Seperti si bawai. Sebagian yang lainnya menganggap munsorif. Sehingga kalaupun ada yang membaca asyain itu juga ada pendapat demikian. Al-ismul mufradu wa jam'u taksir wa jam'ul mu'annasi salim wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yatasil bi akhir syait. Berkata al-musannif Wahuwa Ibnu ajurum rahimahullah taala dan yang di arab dengan harokat-harokat itu ada dua, ada empat macam. Yang pertama isim mufrad yang kedua jamak jamak taksir. Yang ketiga jamak mu'anatsi salim. Dan yang keempat fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Insyaallah ini juga mudah untuk kita fahami. Wa qulu dan saya katakan kata syarih al harakatu salasatun wa hiya dhammatu wal fathatu wal kasrah. Harokat itu ada tiga macam, yaitu dhammah, fathah, kasrah. Terkadang sukun juga dimasukkan untuk pelengkap saja. Meskipun dia tidak termasuk ke dalam penamaan harokat. Wa yulhaq biha as-sukun. Dan diilhakkan, digabungkan kepada penamaan harokat ini sukun. Wa qad alimta al mu'rabati ala qismaini. Antum fahami ya. Apa? Kaidah-kaidah dalam membaca kalimat-kalimat. Terutama Anda perhatikan harokat-harokat akhir kalimatnya. Di situ ada faedah tentang bagaimana prakteknya. Wa qad alimta annal mu'rabati ala qismaini. Engkau telah mengetahui bahwasanya kalimat-kalimat yang mu'rab itu ada dua bagian. Qismun yu'rabu bil harakati, satu bagian yang di'rab dengan harokat-harokat, wa qismun yu'rabu bil hurufi dan satu bagian yang lain yang di'rab dengan huruf-huruf. Wa hadha syuru'un fi bayanil al awwal alladhi yu'rabu bil harakati wa huwa arba'atu asya'. Dan ini adalah syuru' permulaan di dalam menjelaskan al-qismil awal, macam yang pertama atau bagian yang pertama yang itu di'rab dengan harokat-harokat. Wahwa arba'atu asya dan dia ada empat macam. Macam yang pertama adalah al-ismul mufrad. Masih ingat definisi al-ismul mufrad? Apa itu? malai mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asmail khamsah. Wa misaluhu dan contoh dari isi mufrad adalah Muhammadun, kemudian ad-darsa min qawlik pada ungkapanmu Zakar Muhammadun ad-darsa. Zakar Muhammadun ad-darsa. Muhammad mengulang-ulang mengingat-ingat ad-darsa, pelajaran. Ya. Di sini ada dua syahid yang pertama Muhammad yang kedua apa? Ad-darsa. Masing-masingnya merupakan isi mufrad. Fadzakara maka zakara adalah fi'lun mabni 'ala fath la mahalla lahu min al-i'rab. Wa Muhammad fa'ilun marfu'. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والدرس مفعول به منسوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وكل, وكل من محمد والدرس اسم مفرد dan masing-masing dari kata Muhammad dan ad-dars adalah isim mufrad. Saya baca agak cepat kalau antum ada yang uh, kesulitan untuk memahaminya ataupun yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kemudian yang kedua dari tempat di mana di situ i'rabnya dengan harokat adalah jamu taksir. Wa mithaluhu contohnya adalah at talamidu Jamak tadi apa? Tilmidun. Wad durusa jamak tadi ad-dars. Min qawlik pada contoh ungkapanmu hafizat talamidu ad-durusa. Para siswa ya, telah menghafal pelajaran-pelajarannya. فحفظ فعل مبني على الفتح لا محل له من talamidu fa'il marfu' مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والدروس مفعول به mansub. وعلامة نصبه الفتحة al-fathatu من Wa min dan masing-masing dari kata at-talamidhu wa durusa adalah jamak nah, taksir. mudah kan? <clears throat> Kemudian yang ketiga, jamul muannatsis salim, jamak muannatsis salim. ومثاله contohnya adalah al والصلوات was-salawatu. al jamak dari mu'minatun, as dari الصلاة من قولك dari contoh ungkapanmu, khasya'al mu'minatu fi sholawati. Khasya'al mu'minatu fi sholawati. Di sini khasya' ya tanpa tak. Ya boleh juga, tapi yang lebih bagus antum tambahkan padanya tak. Ya. Khasya'at karena dia muannasnya hakiki. Ya. Fa khasya'a ada di sana lughah yang disebut dengan lughah fulanah. Lughahnya qala fulanah. Jadi fa'ilnya mu'annas, hakiki, tapi fi'ilnya dijadikan muzakkar. Qawla imro'atun. Itu sedikit. Bahasa ini disebut dengan bahasa qawla fulana. Ya, iya, fulana tun. Ya. <clears throat> Wal mu'minat, maka al mu'minat fa'ilun marfu adalah fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammatu zahirah. dan tanda rafa'nya adalah dhamma yang zahir. Kemudian fi harfu jarin wa salawat majrurun bi fi. As-salawat ah, majrur dengan fi. Wa alamatu jarhil kasratu zahiratu dan tanda jarnya adalah kasrah yang zahir. Wa kullun min al-mu'minat wa salawat jam'u muannatsin salimun. Masing-masing dari al-mu'minat kemudian as-salawat adalah jamak muannats salim. Kemudian ar-rabi' yang keempat al-fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Wa contohnya adalah yadhhabu min qaulik pada ungkapanmu yadhhabu Muhammadun. Maka yadhhab adalah fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah wa Muhammad fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Mafhum? Bisa dipahami ini ulasan saja. Nggak sulit kan? Kalau yang sebelumnya itu antum bisa fahami, ya ini ngalir aja ini. Ulasan dari apa yang sebelumnya. Silahkan barangkali ada yang belum faham. Ya, kalau semuanya bisa memahami, kita langsung masuk kepada fasal berikutnya. Berarti nanti hafalannya agak banyak ya. Ya. Ada yang bertanya kan? Nah, ini bagian yang pertama. Ya, dari macam-macam i'rab, yaitu yang di i'rab dengan apa? Harokat. Yaitu pada empat tempat. Yang pertama isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian jamak manusia salim dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Kemudian Al-aslu fi i'rabi ma yu'rab bil harakat wa ma kharaja'an. Hukum asal dalam i'rab adalah apa yang di dengan harokat-harokat. Itu hukum asalnya dalam i'rab. Itu di dengan harokat-harokat. Adapun yang di dengan huruf-huruf itu yang keluar dari asalnya. Wa ma kharaja'anhu dan apa yang keluar dari al-asal. Ya. Di sini pembahasan tentang apa yang di dengan harokat-harokat. Kemudian juga apa yang keluar dari itu. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره وكلها maka semuanya semuanya maksudnya kembali ke ها ini eh ya tadi yang di dengan apa harokat ya semua tempat-tempat tadi yang empat yang di Eropa yang harokat turfa'u bil dhammah dirafakkan dengan dhammah <coughs> wa tunsabu bil fathah dan dinasabkan dengan fathah wa tukhfabu bil kasrah dan dikhafadkan dengan kasrah wa tujzamu bis sukun dan dijazmkan dengan sukun ya wa kharaja an dzalik dan ada yang keluar dari itu dari i'rab aslinya yaitu salah satu asya tiga macam kalimat yang pertama jamul muannatsis salim. Jamak muannatsis salim. Di mana dia yunsabu bil kasrah, dinasobkan bukan dengan apa? Fathah tapi yunsabu bil bil kasrah. Berarti ini yang keluar dari i'rab aslinya, tapi tetap di apa? dalam lingkaran i'rab dengan harokat ya. Wal ismul ladzi la yansarif, kemudian isim yang lain yansarif, yang tidak munsarif. Yukhfa bil fathah, dikhafadkan bukan dengan kasrah tapi dengan apa? Fathah. Wal fi'lul wal mu'talul akhiri yujzamu bihadzi akhirih. Kemudian fi'il mudhari' yang akhirnya adalah huruf illah dia dijazamkan dengan membuang akhirnya. Bukan dengan apa? Bukan dengan apa? Bukan dengan sukun. Iya, itu yang keluar dari aslinya. Ya, ataupun dari i'rab aslinya. <clears throat> Wa qulu al-aslu fil asya'il arba'ati allati tu'rabu bil harakat an turfa'a bid dhammah wa tunsaba bil fathah wa tukhfada bil kasrati wa tujzama bis sukun. Saya katakan kata Syarih, hukum asal pada empat perkara tadi yang diirob dengan harokat-harokat adalah agar diirofakkan dengan bomah, dinasobkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasroh, dijazumkan dengan sukun. Amma raf'u bidhamma fa innaha kulluha fa innaha kulluha ini sebagai taukid dari dhamir ha. Kullaha berarti bukan kulluha ya. Fa innaha kullaha taukid yang mansub mansub fa innaha kullaha qad ja'at 'ala ma huwa al-aslu fiha. Farufi'a jami'uha bid-dhammati wa mithaluha yusafiru Muhammadun wal asdiqa'u wal mu'minatu. Adapun rafa' dengan dhammah maka sesungguhnya ya kulluha qad ja'at 'ala ma huwa al-asl fiha. Semuanya dari empat macam tadi yang di dengan harakat isi mufrad, jamak taksir, jamak munatis fil mudhari' semuanya qadjat alama huwa al aslu Semuanya datang sesuai dengan asalnya. Di mana rufi'a jami'uha bi Semuanya dirofakkan dengan dhammah, iya kan? Isi mufrad ketika marfu, kenapa dirofakannya? Dhammah. Jamak taksir dengan dhammah juga. Jamak munas zalim juga sama. Fil mudhari yang akhirnya sahih juga dengan dhammah. Ataupun yang akhirnya tidak bersambung dengan suatu pun juga dengan dhammah. <coughs> Contoh yang mengumpulkan itu semua adalah yusafiru Muhammadun wal asyaqa'u wal mu'minatu. Yusafiru contoh apa? Fil mudhari yang marfu dirafakkan dengan dhamma. Muhammadun contoh dari isim mufrad. Al asyaqa'u jamak taksir wal mu'minatu jamak munnats salim. Fa yusafiru maka yusafiru adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Maka yusafir adalah fi'il mudhari' yang dirafakkan. Kenapa? Apa milnya? litajarrudi minan nasib wal jazim karena kosongnya dia dari penasob dan penjazam disebut dengan amil yang apa yang seperti ini tajarrud ini amil yang maknawi atau lafzi maknawi jadi amil dalam bahasa Arab itu ada dua yang pertama amil yang lafzi adalah lafadznya tertulis terlafadzkan dan yang kedua amil yang maknawi tidak ada lafadznya tidak tertulis ya seperti kosongnya fil mudhari dari penasob seperti lan ataupun dari penjazam seperti lam ya itu juga amil Wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Iya. Muhammad fa'il marfu'. Muhammad fa'il marfu'. Iya. Wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahir. Wa huwa ismun mufradun dan dia adalah isim yang mufrad. Wal asyiqa'u marfu' sedangkan asyiqa' adalah marfu' juga. Kenapa? Li'annahu ma'tuf 'alal marfu' karena dia digandengkan kepada yang marfu', maka dia pun ikut marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Wa huwa jam'u taksirin dan dia adalah jamak taksir. Dari apa? Al-siqa jamak dari sadiqun. Wal mu'minatu marfu. Kemudian juga al-mu'minat marfu li'annahu ayyubu ma'tuf 'ala al-marfu karena dia juga sama diatofkan kepada yang marfu. Semuanya ma'tuf kepada yang pertama Muhammad. Ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah wa huwa jam'u mu'annatsin salimun dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahir dan dia adalah jamak muannats salim dari al-mu'minatun. Al-mu'minatu, al-mu'minatu. Wa amma nasbu bil fathah. Nah, itu rafa' dengan dhammah. Menyeluruh semuanya apa? sama. Ketika rafa' dengan dhammah, tidak ada yang keluar dari apa? asalnya. Ya. Wa amma nasbu bil fathah, adapun nasb dengan fathah, fa innaha kullaha ja'at ala ma al aslu fiha ma'ada jam'a. Jam'a di sini sebagai maf'ul. Ma'ada jam'al muannats salimi fa innahu yunsabu bil kasrati niyabatan 'anil fathah. Wa mithaluha lan ukhalifa Muhammadan wal istiqa'a wal mu'minati. Ya. Adapun nasab dengan fathah, maka nasab dengan fathah ya. Kullaha ja'at atau sesungguhnya empat tadi, empat tempat tadi isi mufrad, kemudian apa? jamak taksir, jamak manis salim fil mudhari itu semuanya ja'at ala ma huwal aslu fiha datang sesuai dengan asalnya yakni dinasabkan dengan apa fathah ya. ketika mansub ma ada jam jam'al muanasi salim selain jamak muannats salim ya ada yang dikecualikan ya tidak semuanya ketika mansub dinasabkan dengan apa fathah yaitu apa jamak muannats salim fa'innahu yunsobu bil kasrati niyabatan 'anil fathah. Sesungguhnya jamak mu'anats salim itu dinasobkan bukan dengan fathah tapi dengan kasroh Yang kasroh ini niyabatan 'anil fathah menggantikan dari fathah. Berarti tanda yang apa ini fathah? Fara' atau asal? Ya, fara' cabang. <clears throat> misalnya contohnya adalah lan ukhalifa Muhammadan wal asyaqa wal mu'minati. Saya tidak akan menyelisihi Muhammad, teman-teman, wal mu'minati maka ukhalifa adalah fi'il mudhari yang mansub dinasabkan oleh lan wa alamatun nasbi tanda nasabnya adalah al-fathatu zahirah fathah yang tampak Muhammadun maf'ulun bih mansub ya wa alamatun nasbi al-fathatu zahirah aidha tanda nasabnya juga sama fathah zahirah wa huwa ismun mufradun kama alim dan dia Muhammad adalah isim mufrad sebagaimana yang kau telah ketahui wal asdiqa'a mansub kemudian al asdiqa'a mansub li'annahu ma'tufun 'ala al mansub karena dia diatofkan kepada yang mansub sehingga dia ikut mansub Wa alamatu nasbil fathatu zahirah aidan. Dan tanda nasabnya juga sama, yaitu fathah zahirah. Wa huwa jam'u taksirin. Dan dia al asiqa adalah jamak taksir kama alimta. Sebagaimana yang telah kau ketahui. Wal mu'minati mansub. Kemudian al-mu'minati juga mansub. Li'annahu ma'atufun alal mansub aidan. Karena dia juga diatafkan kepada yang mansub. Wa alamatu nasbil kasratu niyabatan anil fathah. Dan tanda nasabnya adalah kasrah. Yang kasrah ini menggantikan dari fathah. Li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Karena dia adalah jamak muannats salim. Nah, itu. Jadi ketika mansub ya ada yang dikecualikan dari apa? Harokat asal yaitu apa? Jamak muannats salim di mana dia dinasubkan dengan apa? Kasroh itu yang keluar hanya satu. Ketika rofa semuanya Ya, tanpa terkecuali ketika marfu dirofakkan dengan dhamma. Ketika nasab ada yang dikecualikan satu itu jamak muannats salim. Wa mal khafdhu bil kasrah. Nah, Bapak kan cepat kayak gini kan? Hah? Jangan ngantuk yang penting. <laughs> Kalau ngantuk bablas. Wa mal khafdu bil kasrati fa innaha kullaha qad ja'at 'ala ma huwa al-aslu fiha ma'adal fi'la al mudharia fa innahu la yuhfadu asla wa ma'adal isma alladhi la yansarif fa innahu yuhfadu bil fathati niyabatan 'anil kasrah. Adapun khafd dengan kasrah maka sesungguhnya yang empat tadi semuanya datang. Iya, sesuai dengan aslinya. Iya, sesuai dengan i'rab aslinya yaitu dengan fathah eh, dengan kasrah ma'adal fi'l al-mudhari kecuali fi'il mudhari kenapa fa innahu la yukhfad asla karena fi'il mudhari sama sekali tidak bisa dikhafadkan khafad adalah ciri khusus bagi apa isim sebagaimana jazm adalah ciri khusus bagi iya fi'il wa ma'adal ism alladhi la yansarif dan kecuali isim yang la yansarif iya karena isim ada yang munsharif ada yang la yansarif yang la yansarifnya ini ketika mahfud tidak dikhafadkan dengan kasrah tapi dengan fathah. Fa innahu yuhfadhu bil fathah. Sesungguhnya isim lain sorif apakah dari isim mufradnya ataupun jamak aksirnya yuhfadhu bil fathah, dikhafatkan dengan fathah. Niabatan anil kasrah. Yang fathah ini menggantikan dari kasrah. Wa mithaluha contohnya marartu bi Muhammadin war rijali wal mu'minati wa Ahmada. Ya, marartu bi Muhammadin war rijali wal mu'minati wa Ahmada. Marartu fi'lun wa fa'il. Ba harfu hafdin. Ya, wa Muhammad mahfud bil ba. Muhammad dihafadzkan dengan huruf ba. Wa alamatu khafdil kasratu al zahirah dan tanda khafdnya adalah kasrah yang zahir. Wahuwa huwa ismu ismun mufradun munsarifun kama arafta dan Muhammad adalah ismu mufrad yang munsarif. sebagaimana yang telah kau ketahui. Kenapa Muhammad munsarif? Kan dia alamiyah. Hah? Kenapa Muhammad munsarif? Kenapa beda dengan tadi Ahmad? Eh, Ahmad munsarif atau munsarif Ahmad? Kalau munsharif kenapa? Ada ilah berapa di situ? Dua. Dua yang pertama alamiah dan wazan fi'il. Kalau Muhammad musorif atau kalau musorif? Kenapa? Karena hanya ada satu ilah padanya, yaitu alamiah saja. Ya, nggak cukup dengan satu ilah ini menghalangi isim dari apa? Sorf. Iya. Alamiah saja, ya, nggak cukup. Atau sifat saja, nggak cukup. Ya. War rijal kemudian rijal adalah mahfud. Kenapa? Li'annahu ma'tuf 'alal mahfud. Karena dia diapafkan kepada yang mahfud. Wa alamatu hafdil kasratu zahirah dan hafadnya adalah kasrah zahirah. Wa huwa jam'u taksirin munsarif dan dia <clears throat> apa ar-rijal adalah jamak taksir yang munsarif. Jamak dari apa ar-rijal? Ya, rajulun. Kama arafta aidha sebagaimana juga yang telah kau ketahui. <clears throat> Wal mu'minat, kemudian mu'minat mahfud di annahu ma'tuf alal mahfud aidha. Kemudian al mu'minat mahfud karena dia diatafkan kepada yang mahfud juga. Wa alamatu hafdil kasratu zahirah dan tanda hafidnya adalah kasrah yang zahir. Wahwa jam'ul mu'annasin salimun. Dan dia adalah jamak mu'annasin salim. Sebagaimana yang telah engkau ketahui juga. Wa Ahmad mahfud. Kemudian Ahmad mahfud. dia annahu ma'atuf alal mahfud. Karena dia diatofkan kepada yang mahfud juga. Jadi kalau huruf atofnya itu wawu. Semuanya ma'atufnya kepada yang pertama. Berbeda dengan summa misalkan. Maka diatofkannya kepada yang tersekat Kalau huruf atofnya adalah wawu ataupun fa. Maka diatofkannya kembali kepada yang pertama semua. Ya. Wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrah dan tanda khafnya adalah fathah dan dia menggantikan dari kasrah li'annahu ismun la yansarif karena dia Ahmad adalah isim yang lain sorif karena dia atau padanya terkumpul dua illah yang pertama adalah alamiyah yang kedua wazan fi'il wal mani' lahu min as al wa waznul fi'li dan yang menghalangi Ahmad dari as adalah alamiyah dan wazan fi'il ya وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع فإن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم ومثاله لم يسافر خالد فلم حرف نفي وجزم وقلب ويسافر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون وخالد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة Adapun jazm dengan sukun, maka engkau telah mengetahui atau engkau mengetahui bahwasanya jazm itu dihususkan hanya untuk fi'il mudhari saja. Apabila fi'il mudhari'nya adalah sahih akhirnya, maka jazmnya dengan apa? Sukun. Seperti yadribu lam yadrib. Kama huwa al-aslu fil jazmi. Sebagaimana itu yang asal pada jazm, yaitu dengan sukun. Wa misaluhu lam yusafir khalidun. Contohnya adalah lam yusafir khalidun. Falam, maka lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Disebut dengan huruf nafi, karena menafikan. Ya, hukum. Lam yusafir khalidun. Apa hukum yang dinafikan di sini? As-safar. ya. Hukum itu jangan sampai difahami halal haram. Ya, kalau dalam pelajaran bahasa Arab, hadas-hadas itu disebut hukum. Ya. Lam yusafir khalidun. Maka lam harfu nafin. Ya, wa jazmin wa qalbin. Yusafir fi'lun mudhari majzum. Fi'l mudhari yang dijazumkan dengan lam. Tanda jazmnya adalah sukun. Khalid fa'il marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كان جزمه بحذف حرف العلة Adapun kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhirnya, akhirnya salah satu dari huruf illah yang tiga apakah alif, waw ataupun ya, maka jazmnya adalah bihadfi harfil illah dengan membuang huruf illah tersebut. Misalu contohnya adalah lam yas'a bakrun wa lam yad'u wa lam yaqdi. Ya. Fakulun min maka setiap dari Kalimat yas'a yad'u yaqdi adalah fi'il mudhari yang majzum, dijazmkan oleh lam. Tanda jazmnya adalah hadzul alif, membuang alif pada kata yas'a. Wal fathah qablaha dalilun 'alaiha. Dan fathah yang sebelum alif yang dibuang itu dalilun 'alaiha. Adalah dalil tanda adanya alif yang dibuang. Jadi pembuangan itu tidak sembarangan. Ya, harus ada tandanya ketika dibuang. Ya agar tidak memadorotkan seperti yas'a dibuang enggak madorot kenapa ada tandanya yang menunjukkan adanya alif yang dibuang wa hadzul wawi min min yad'u dan juga tanda jazmnya adalah membuang wawu pada contoh yad'u wa dhammah qablaha dalilun 'alaiha dan dhammah sebelum wawu yang dibuang adalah yang menunjukkan adanya wawu yang dibuang wa ya min yaqdi wal kasra qablaha dalilun 'alaiha kemudian membuang ya pada contoh yaqdi Iya. pada contoh yaqdi kemudian kasrah sebelumnya adalah dalil 'alaiha yang menunjukkan adanya ya yang dibuang. Nah, selesai dari kita macam yang pertama dari kalimat-kalimat yang di Eropa dengan apa? harokat. Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Iya. Ayo nah, cepat karena ini ulasan. Iya. Global dari apa yang sebelumnya telah dirinci. Iya. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Coba diringkas oleh antum. Iya. Tadi empat macam tempat tadi yang di Eropa dengan harokat. Ketika bomah bagaimana? Semuanya. Ya, ketika rofa bagaimana? Semuanya dirofakan dengan bomah. Ketika nasab bagaimana? Semuanya dinasabkan dengan fathah kecuali jamak muannats salim. Dia dinasabkan bukan dengan fathah tapi dengan asronia apa? anil fathah. Kemudian ketika khafad bagaimana? Semuanya di khafadkan dengan kasrah kecuali kecuali kecuali isim la yansarif. Ya. Dan fi'il mudhari. Kenapa? Ya, karena fi'il mudhari tidak dimasuki oleh khafad. Kemudian ketika jazm bagaimana? <laughs> semuanya enggak ya jazm ini hanya untuk apa fi'il mudhari saja Ya, fil mudhari saja. Khususnya yang apa? Sahihul akhir. Adapun fil mudhari yang akhirnya adalah mu'tal atau huruf illah, maka jazmnya bukan dengan sukun tapi dengan apa? Membuang huruf illah tersebut. Ah, itu kesimpulannya. Ya. Lanjut atau cukup? <laughs> Cukuplah. Ya, hari Senin ini memang lumayan ya pelajaran double sehingga cukuplah di sini insyaallah untuk pertemuan berikutnya akan kita selesaikan ya ulasan ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang pembahasan fi'il fi'il. ya subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.